Menempuh jalan-jalan ketaatan dalam rangka seorang hamba menyiapkan bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang saya muliakan. Nikmat yang sangat besar seorang yang diberikan kemudahan untuk terus di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di sana manusia-manusia yang Allah tidak berikan hidayah. Hidayah taufik untuk menjadi orang-orang yang tunduk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat yang sangat bagus yang mungkin bisa memberikan kita mengingatkan kita itu nasihat yang disampaikan oleh khalifah di masa itu yaitu seorang tabi'in Umar bin Abdul Aziz rahimahullah seorang khalifah yang sangat adil seorang khalifah yang sangat perhatian dengan yang namanya al-ilmu seorang khalifah yang sangat zuhud terhadap perkara dunia belum berikan wasiat memberikan sebuah ucapan ma ra'aitu yakinan asbaha bisyakki min yakinin nasi bil mauti tidaklah aku melihat keyakinan yang itu mirip dengan keraguan tidaklah kata beliau rahimahullah aku melihat keyakinan yang mirip dengan keraguan yakin tapi seolah-olah seperti apa? Seperti perkara yang meragukan. Apa itu? Yaitu min yakinin nasi bil mauti. Tentang keyakinan manusia terhadap kematian. Ini kenyataan para hadirin. Kita yakin bahwasanya masing-masing kita pasti akan meninggal dunia, akan mati, itu pasti. Kul nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita yakin. Ya. Tapi yakin tersebut terkadang seperti perkara yang ragu. Ya. Bagaimana buktinya? Ya. Kata beliau rahimahullah, seorang yang dia yakin, ya, seorang manusia yang yakin atas kematian, tsumma la yasta'iduna lahu. Kemudian mereka tidak mempersiapkan bekal-bekal untuk menghadapi kematian. Ini nasihat yang sangat berharga. Terkadang seorang yakin, ya, dan dia yakin seorang mukmin pasti akan meninggal dunia. Tapi ternyata keyakinan tadi, ya, tidak menumbuhkan dia untuk mempersiapkan menjemput yang namanya kematian. Ini sebuah nasihat yang harus kita ambil faedahnya. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Sementara masing-masing kita pasti yakin bahwasannya diri-diri kita ini akan mengalami yang namanya kematian. Maka terus berupaya untuk mengisi hari-hari kita dengan yang namanya al-amalus soleh. Karena kita yakin kita akan meninggal dunia. Ini nasihat beliau rahimahullah. Kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, kita lanjutkan dari pembahasan kita masih membahas mengenai usul min usuli akidah ahli sunnati wal jamaah termasuk dari prinsip-prinsip keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang mana ahlu sunnah wal jamaah Kita sampaikan di awal Yaitu Mereka orang-orang yang mengamalkan As-sunnah Agama yang dibawa oleh Nabi SAW Dan mereka bersama al-jamaah Jamaah para sahabat Nabi Dan orang-orang yang setelahnya Yang mengikuti dengan baik Itu dikatakan ahlu sunnah wal jamaah Bukan yang namanya intisab ya, bila amal bukan sekedar penyandaran menamakan dirinya ahlu sunnah wal jamaah namun tidak dibuktikan dengan amal mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah ternyata membenci ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. maka bukan dikatakan ahlu sunnah karena dia sekedar apa pengakuan saja ya. maka pembahasan di sini diantaranya untuk mengetahui siapa mereka ahlu sunnah dilihat dari akidah mereka dilihat dari prinsip-prinsip keyakinan mereka ya. kita sampai pada prinsip yang pertama yaitu al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi masih membahas prinsip yang pertama yaitu mengenai al-iman bil malaikah iman kepada al malaikah mengimani malaikat dikatakan oleh beliau Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah beliau mengatakan di sini mengenai mereka para malaikat Kama qala ta'ala bala ibadu mukramun. Setelah menyebutkan makna dari al-iman bin malaikah ya. Kemudian beliau menyebutkan dalil ya mengenai iman bil malaikah. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke 26 dan 27. Ini diantara dalil. Nanti kita sebutkan dalil yang lainnya ya, mengenai perincian al-iman bil malaikah. Allah berfirman, "Bala ibadum mukramun." Mereka para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat. La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka para malaikat tidak pernah mendahului ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat mereka, ya. Sudah lewat pembahasannya mengenai beberapa sifat-sifat malaikat, ya. Ayat yang lainnya yang menyebutkan mengenai makna al-iman bil malaikah dalam surat Fatir ayat yang ke-1. Surat Fatir ayat yang pertama. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba yazidu fi khalqi man yasha. Yang artinya dialah Allah yang telah menjadikan malaikat-malaikat uli ajnihatin yang mereka adalah utusan-utusan Allah yang memiliki sayap-sayap ya. Ada berapa sayap-sayapnya malaikat? Ada berapa para hadirin? Masna wasula sawaruba. Ya. Ada di antara mereka yang punya dua sayap. Ada yang punya tiga sayap. Ada yang punya berapa? Empat sayap. Ya. Pengen disebutkan malaikat Jibril, ya. Alaihi salam punya berapa sayap? 600 sayap. Satu sayapnya sadal ufuk ya. ketika Nabi SAW melihat wujud asli malaikat Jibril ya dua kali indah sidratil muntaha ketika di sisi di sidratil muntaha di langit yang ketujuh dan ketika di Mekah belum melihat wujud asli malaikat Jibril ya. saya beliau ya, itu memiliki 600 sayap Yazidu fil khalqi mayasha dan Allah menambah dari penciptaannya apa yang Allah kehendaki. Taib. Ini pembahasan al-iman bin malaikat. Kemudian kita simpulkan di sini. Bisa antum tulis al iman bil malaikah yatadammanu arba'ata umur. Iman kepada malaikat mengandung empat perkara. Dari keterangan beliau hafidzahullah ya. Kemudian disimpulkan di sini diambil dari kitab Syarah Usulil Iman karya asy syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau asy syekh Saleh Utsaimin asy syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan ringkasan khulasah bahwasanya iman kepada malaikat tercangkup padanya empat perkara. Yang pertama al-awwalu yang pertama al-imanu biwujudihim. Itu mengimani tentang wujud mereka. Mengimani tentang wujud mereka. Ya. Pernah saya sampaikan di majelis ini bahwasanya malaikat ya itu makhluk yang berjasad makhluk yang memiliki apa jasad itu malaikat ya dari apa malaikat diciptakan para hadirin dari apa dari cahaya apa dalilnya ya, kalau ditanya apa dalilnya ya tidak ada yang hafal ya dari apa dari cahaya apa dalilnya apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana bunyinya? Wa khuliqatil malaikatu min nurin. Dan malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya. Maksudnya apa? Fi awali hilqatihi. Ini di awal penciptaannya, ya. Sebagaimana manusia, ya. Di awal penciptaannya diciptakan dari apa? Ya. Dari apa? Min solsolin, ya dari apa? Tanah liat. Ya. Mintin dari tanah liat. Begitu juga yang namanya apa? Iblis. Ya. Mereka iblis ya. diciptakan dari apa? Ya. Dari yang namanya hmm? dari api yang menyala-nyala. Baik. Ini di awal penciptaannya. Namun setelah itu apa? Berubah wujudnya manusia seperti yang kita lihat ini. Bukan tanah ya Kemudian juga yang namanya apa? Malaikat, ya, memiliki yang namanya jasad. Ini yang pertama. Ya. Dari makna aliman bin malaikah mengandung yang pertama beriman dengan wujudnya para malaikat. ini yang kedua al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi ka Jibril termasuk kandungan iman kepada malaikat ya yang kedua yaitu mengimani apa yang kita ketahui dari nama-nama mereka ini prinsip ahlu sunnah ya meyakini bahwasannya di sana ya ada nama-nama malaikat dengan tugasnya masing-masing. Ya. Mengimani tentang nama malaikat. Yang kita apa? Diberitahu tentangnya. Ya. Yang kita diberitahu tentangnya. Kak jibril seperti apa? Malaikat Jibril. Ya, nanti saya sebutkan sedikit beberapa nama malaikat. Wa malam na'lam ismahu nu'minu bihi ijmalan. Ini keyakinan yang berikutnya. Dan juga kita ya mengimani nama-nama malaikat yang kita tidak ketahui ya mengimani e, malaikat yang tidak kita ketahui namanya ya ijmalan secara apa umum ya karena digambarkan malaikat sangat-sangat banyak ya jumlahnya sangat banyak baik ini konsekuensi yang kedua yaitu seorang mengimani dari nama malaikat yang Allah dan Rasulnya beritahukan kepadanya ya. dan juga beriman tentang nama malaikat atau malaikat-malaikat yang tidak dia ketahui namanya kemudian yang ketiga al-imanu bima alimna min sifatihim kemudian yang ketiga mengimani ya. dari apa yang kita ketahui dari sifat-sifat malaikat. Ya. Itu mengimani apa yang kita ketahui dari sifatnya malaikat. Ya. Sangat banyak sifatnya para malaikat. Kasifati Jibril seperti sifatnya apa? Malaikat Jibril. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang terakhir, al-imanu bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillah taala ya. Kemudian yang keempat di antara konsekuensi iman kepada malaikat yaitu mengimani dari apa yang kita ketahui tentang pekerjaan-pekerjaan mereka tentang amalan-amalan malaikat. Ini kita imani. Yang pertama mengimani wujud mereka itu ada, yang kedua mengimani nama-nama mereka ya, yang kita ketahui yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga apa? Mengimani sifat-sifat malaikat ya. Kemudian yang keempat mengimani tugas ya, amalan masing-masing malaikat. Taib. Di antara nama malaikat disebutkan seperti malaikat apa? Jibril, ya. Malaikat Jibril. Disebutkan dalam banyak ayat, ya. Dalam banyak apa? Hadis. Ini malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki tugas Jibrilul Amin ala wahyillahi ta'ala yursiluhullahu bihi ilal anbiya wa rusuli. Malaikat Jibril ya memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Ya, kepada para nabi dan apa? Rasul. Coba saya tanya kepada jamaah. Apa bedanya nabi dan rasul itu, Pak? Ada yang tahu? Apa bedanya nabi dan apa? Rasul? Apa Mas? Apa? Baik. Adapun nabi ya tentunya dari kalangan laki-laki, dari kalangan manusia. Menerima wahyu ya, untuk dirinya sendiri dan tidak wajib untuk apa? tablighuhu likaumihi. Tidak wajib menyampaikan kepada apa? kaumnya. Ini nabi. Ya, jumlahnya sangat banyak. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada 25 nama nabi. Adapun rasul ya, bedanya rasul itu menerima wahyu dan wajib ya, menyampaikannya kepada apa? umatnya. Ini perbedaannya. Malaikat Jibril punya tugas ya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada al-anbiya wa rusul. Maka di sini diambil faedah juga ya. Bahwasanya yang namanya risalah ya, wahyu sudah apa? terputus. Setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Muhammadun aba ahadin mirijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin tidaklah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam bapak salah seorang dari kalian akan tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan juga penutup apa para nabi jadi ketika ada orang mengaku di zaman kita bermunculan apa nabi palsu ada yang mau mendapatkan wahyu ya di sebuah tempat ada yang mendapatkan wahyu untuk menjadi nabinya apa hewan semisal semua itu adalah pengakuan yang batil ya pengakuan yang dusta taib kalau sudah terputus yang namanya apa yang namanya wahyu nama yang lainnya seperti Mikail malaikat apa Mikail Apa tugasnya? Al-muwakkalu bil qitri ai bil matar wan nabat. Malaikat Mikail itu yang diserai tugas untuk mengatur hujan. Untuk mengatur apa? Hujan, ya. Wan nabat dan juga apa? tumbuh-tumbuhan, pertumbuhan dari apa namanya? tanaman-tanaman. Ini malaikat Mikail. Awas sendirian, ya. Dibantu dengan apa? Malaikat-malaikat yang lainnya. Adapun yang sebagai penanggung jawab ini adalah malaikat siapa? Malaikat Mikail. Ya. Ketika antum mendengar ya, ada yang namanya apa? Ra'ad, yang namanya kilat itu ya, yang namanya guntur ya. Apa bahasanya sini? Gluduk gitu Pak ya. Ya. Disunahkan untuk membaca doa. Karena ketika itu e, bunyi kilat tadi, guntur tadi itu cambuknya malaikat. Cambuknya malaikat yang sedang menggiring apa? Menggiring awan, ya. Ketika dicambuk, ya. Bunyinya seperti yang kita dengar. Dicambuk oleh malaikat. Kemudian apa? Digiring ke sebuah tempat yang Allah kehendaki untuk apa? Untuk hujan di sebuah tempat tadi. Ya. Yang mengatur siapa ini? Malaikat Mikail atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Yang lainnya dari nama malaikat dan tugas mereka seperti Israfil, malaikat Israfil. Apa tugasnya Israfil? Malaikat Israfil alaihissalam. Apa tugasnya? Al-muwakkalu bin Nafhi fi sur inda qiyami wabak fil khalki. Ya. Tugas malaikat Israfil, ya, Israfil, yaitu malaikat yang diserai tugas untuk meniup sangkakala, suruh. Ya. Meniup yang namanya apa? Sangkakala. Indah kiamisaah, ketika tegaknya apa? Hari kiamat. Dan juga ketika dibangkitkannya suruh makhluk dari alam kuburnya ya, dua kali ya. itu ketika tegaknya hari kiamat semua hancur semua binasa ya. kemudian setelah itu setelah apa setelah eh, manusia sudah di alam kubur mereka dibangkitkan itu dengan ditiupkan yang namanya sakala yang kedua ini malaikat Israfil disebutkan oleh Syekh Soleh Al-Fauzan hafizahullah Israfil alaihi salam al-muwakkal bin nafkhi fis sur itu Israfil alaihi salam yang diberikan tugas untuk meniup sangkakala ya. Wasur maknahu al-qarnu alladhi tujma'u fihi arwahu bani Adam min awalihim li akhirihim ya. Yang namanya sur itu korn. Korn itu maksudnya tanduk ya. Berupa apa? Tanduk. Bagaimana bentuknya? Ya seperti tanduk. Ya, wallahu alam seperti apa? Ya, perkara yang gaib. Tapi digambarkan apa? Korn, Itu tanduk. Yang dikatakan di sini, alladhi tujma'u fihi arwahu bani Adam. Yang mana sakala tadi, ya, sur tadi itu terkumpul padanya apa? Seluruh ruh-ruh bani Adam. Ya. Sakala tadi itu isinya apa? Ruh, ya, arwah seluruh Bani Adam min awalihim li akhirihim. Dari awal pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam sampai makhluk yang terakhir. Dalam satu apa? Dalam satu sangkakala. Ya. Tidak bisa dibayangkan seperti apa besarnya. Ya. Dikumpulkan ruh seluruh ya Bani Adam min awalihim ila akhirihim thumma yanfakhu israfilu nufkhatan wahidah nafkhatan wahidatan fisur ya dikisahkan di sini kemudian malaikat Israfil meniupkan sakala tadi dengan satu tiupan ya dengan apa satu tiupan fatatayyaru arwahu min hadzal qaran maka peterbangan yang namanya apa ruh-ruh manusia ya dari sangkala tadi ya ketika ditiup maka seluruh ruh-ruh Bani Adam semuanya apa peterbangan ya ila adzamihim kemudian ruh-ruh tadi ya terbang menuju apa menuju jasad-jasad mereka masing-masing ini pada apa namanya tiupan yang pertama e, apa namanya afan pada tiupan yang kedua hadhihi nufhatul ba'si ini adalah tiupan ya kebangkitan manusia dari alam kuburnya ya dari apa alam kuburnya ini malaikat Israfil wa qablaha yanfakhu nufkhatan as-sa'di dan sebelumnya malaikat Israfil itu meniup sangkakala pada peristiwa apa? Ya, seluruh manusia itu yang masih hidup ketika itu ya, semuanya meninggal dunia dan tegak yang namanya hari kiamat, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ketika apa? Dibangkitkannya seluruh ya, manusia. Ini nufkhatan wahid uh, nufkhatan al-ba'si. Fayamutu kullu min sama fi samawati wal ardi illa man Allah dan semuanya akan meninggal ya. akan wafat seluruh apa yang di langit dan di bumi kecuali apa yang Allah kehendaki qala azza wajal wa nufikha fis sur sayqa man fis samawati wa fil ard illa ma Allah ya maka ditukah yang namanya sakala tadi ya fisur sayqa man fis samawat maka meninggallah ya seluruh apa yang di langit dan seluruh apa yang di bumi illa man Allah kecuali apa yang Allah apa kehendaki. Ini disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Ya. Tsumma nafakha fihi nufkhatan ukhra hiya nufkhatal ba'si fa idahum qiyamun yang durun ya. Kemudian setelah itu meniupkan sakala yang kedua kalinya pada peristiwa hari kebangkitan dibangkitkan suruh manusia dari alam kuburnya ya maka mereka ketika itu faidahum kiamun yang turun maka mereka pun semuanya berdiri kemudian melihat kejadian pada hari itu ya ini kejadian yang sangat mengerikan para hadirin hada malakun wahidun minal malaikat rahman wa hada amalun min a'malihi allati ya'muruhullahu biha ya, perhatikan di sini Kata beliau hafizahullah, ini baru satu malaikat. Ya. Malaikat yang sangat luar biasa, ya. Satu malaikat saja ya, itu bisa menampung ya, punya tugas yang sangat besar itu mengumpulkan seluruh arwah, seluruh ruh-ruh Bani Adam dari awal sampai akhir. Sekali tiupan kemudian apa? Ya. Kemudian semuanya meninggal ya. Kemudian sekali tiupan seluruh manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Ya. Lalu bagaimana kalau malaikat yang lainnya? Ya. Maka di sini menunjukkan malaikat adalah makhluk Allah yang sangat sangat agung. Baik. Begitu juga yang yang namanya malaikat Jibril alaihi salam. Ya, malaikat Jibril juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, ya Malaikat Jibril memiliki kekuatan yang sangat luar biasa diantaranya mengenai kisah ya, dibinasakannya kaum Nabi Lut alaihi salam ya. kaum homoseksual yang sekarang di Indonesia ya, di negara-negara barat kemudian merambah ke negeri kita itu sedang dipropagandakan sedang di eh, apa namanya dimasukkan ideologi seperti ini tengah-tengah kaum muslimin dipaksakan untuk dilegalkan di negara kita waliyadzubillah yang namanya LGBT ya lesbi gay kemudian apa lagi biseksual ya transgender ini sedang apa diperoganakan oleh orang-orang liberalisme ya untuk dimasukkan ya di akidah anak-anak muda kaum muslimin ya. sementara yang namanya azab bagi mereka kaum Nabi Lut alaihissalam sangat besar. Dikisahkan ketika itu, ya. Ketika itu didatangi malaikat, diantaranya malaikat Jibril alaihissalam. Ya, datang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian memberikan kabar gembira bahwasannya mereka akan punya anak. Setelah itu, ya, pergi menuju kaumnya Nabi Lut alaihissalam mendatangi Nabi Lut alaihissalam dengan beberapa malaikat. Ternyata kaumnya ketika itu yang sudah terjangkiti penyakit homoseksual, ya, meminta untuk masuk, kemudian meminta tamu-tamu tadi untuk mereka. Ya, waliyadubillah. Tapi katanya malaikat tadi, jangan khawatir. Kami itu malaikat. Ya. Ayo para malaikat, tidak mungkin bisa pak mereka eh, ganggu kami. Akhirnya beritahu supaya mereka pergi meninggalkan kampung tadi. Akan dibinasakan kampung tersebut. Ya. Dan jangan kalian menoleh ke belakang. Ya. Itu dikisahkan waktu subuh nanti akan dihancurkan seluruh kaum Nabi Lut dengan penduduk mereka. Dengan negeri mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Memerintahkan malaikat Jibril ya untuk mengangkat negeri kaum Lut ya Nabi Lut alaihissalam diangkat sampai ke langit sampai para malaikat mendengar gonggongan anjing-anjing mereka. Kemudian setelah diangkat sangat tinggi, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk membaliknya. Ya, kemudian seluruh habis, tidak tersisa sama sekali. Ini malaikat Jibril. Ya, bayangkan satu kaum, satu negeri yang sangat besar hanya dengan satu malaikat. Ya. Ini menunjukkan peta besar yang namanya apa? Malaikat. Kekuatan yang sangat luar biasa dari malaikat. Ini malaikat Jibril alaihissalam. Kembali ke nama malaikat yaitu malaikat Israfil. <clears throat> Yang berikutnya yaitu <clears throat> malakul maut ya, malakul maut namanya malakul maut ya apa tugasnya malakul maut al muwakkalu biqabdil arwahi indal mauti yaitu malaikat yang diberikan tugas untuk mencabut ruh-ruh ketika apa ketika meninggal dunia ya ketika mencabut eh, apa namanya roh dari manusia. Namanya siapa? Malaikat. Malaikat siapa? Malakul maut. Kalau di masyarakat namanya siapa? Pak? Israel. Israfil. Ya. Riwayat yang menyebutkan malaikat Israfil tidak sahih. Ya. Tidak ada penyebutan menggunakan malaikat apa? Israfil. Yang sahih apa? Yang sahih itu malakul maut. Ya, malakul maut. Siapa namanya pencabut nyawa? Malakul maut. Ini yang datang penyebutannya dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. Ketika seorang hamba telah akan meninggal dunia, maka ketika itu datang para malaikat-malaikat. Di antaranya Malakul Maut. Ya. Malakul Maut punya yang namanya apa? Beberapa ashab, ya, beberapa teman-temannya. Ya, disebutkan ketika itu adalah ruh seorang yang beriman maka datang para malaikat dengan muka yang sangat berseri-seri. Kemudian mereka membawa kain kafan dari surga ya, dengan bau yang sangat wangi. Kemudian ketika itu malaikat tadi mengatakan, "Ya Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, ya. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Kemudian diperintahkan, "Kembalilah engkau kepada Rabbmu ya. kemudian dengan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala ini ruh seorang yang beriman maka orang tadi dicabut nyawanya oleh malakul maut ya dengan eh, apa namanya dengan sangat mudahnya ini seorang yang beriman dengan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat mudah dicabut ya, melalui malakul maut tadi Adapun mengenai rohnya seorang yang kafir, seorang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang suka berbuat dosa, maka ketika datang ajalnya, datanglah malakul maut, kemudian beberapa teman-temannya dengan muka yang sangat mengerikan, ya. Dengan muka yang sangat keras, kejam, sadis, ya kemudian didatangkan kain kafan yang sangat jelek diambil dari neraka kemudian dicabut ruhnya dengan cabutan yang sangat menyakitkan ya. kemudian diangkat ruhnya ke langit ya. ruh siapa ini sangat jelek bau busuk kemudian setelah itu dikembalikan ke bumi begitu juga orang yang beriman tadi disebutkan dibawakan ke langit sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dipuji oleh para malaikat-malaikatnya dikembalikan kemana? ke ruh orang tadi ya ruh tadi dibalikan ke bumi ya. ini malakul maut ya. disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu hadis yang panjang mengenai perjalanan ruh menghadap Allah Subhanahu wa taala yang intinya di sini ya di antara nama-nama malaikat ya itu malaikat maut malakul maut e, bukan yang seperti di e, masyarakat kita di kebanyakan kaum muslimin menyebutnya dengan apa? Izrofil ya. Itu tidak ada riwayat yang sahih menyebutkan mengenai riwayat apa? Izrofil tadi Pak ya. Baik. Yang tepat yaitu malakul maut. Baik. Sebab dalam Al-Qur'an. Yang lainnya dari nama malaikat ya. Malikun. Malaikat Malik. Malaikat Malik. Apa tugasnya? Al-muwakkalu wahwa khazinun nar. Malaikat Malik yang diberikan tugas untuk menjaga neraka. Ya. Dan malaikat Malik adalah khazinun nar, penjaga neraka. Baik. Sebutkan dalam ayat bahwasanya penjaga neraka itu ada samaniyah. Ya. Ada delapan. Di antaranya yaitu Malik. Kemudian yang lainnya seperti malaikat al-muwakkiluna ajni hati fil arham ya. Itu malaikat-malaikat yang diberikan tugas untuk meniupkan ruh ya di janin ya, di janin janin apa? Ibu ya. Ketika sudah mencapai umur empat bulan ya Idza tamallil lil insan arba'atu ashhurin fi batni ummihi tatkala nah, sudah mencapai usia sempurna berapa? Empat bulan di perut ibunya. Ditiupkan ruh ya oleh malaikat ya. Ba'atsallahu ilaihi malaikan wa amarahu bikat rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin. Kemudian Allah memerintahkan mengutus malaikat-malaikat yang bertugas meniupkan ruh sekaligus mencatat ya menetapkan bikat birizkihi mencatat ya rizki orang tersebut ya, sudah dicatat ketika kita apa dalam janin ibu kita kemudian juga apa wa ajalihi dicatat ajal kita masing-masing wa amalihi juga amalan-amalan kita wasyakin au saidin kemudian dicatat pula ya akhir dari hidup kita apa kita termasuk orang-orang yang syaki wal billah orang-orang yang celaka, yang binasa ataupun orang yang sa'id, itu orang yang bahagia ya. Nasallahu salama fi dunya wal akhirah. Ini di antara nama malaikat. Malaikat yang lainnya al malaikatu al muwakkilina bihifdzi a'mali bani adam. Yaitu malaikat-malaikat yang mereka bertugas untuk menjaga, mencatat amalan-amalan Bani Adam ya. Baik. salam cukup sekian. Adapun pembahasan malaikat ini masih sangat panjang ya, supaya kita bisa mengetahui bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, dengan Allah mengutus para malaikatnya. Sallallahu nafilahuna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa barik wa sallim subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh